Mitra bisnis, konser penyanyi dunia Lady Gaga di Indonesia mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Bahkan Polda Metro Jaya sempat mengaku tidak memberikan rekomendasi atas konser tersebut, meski pada akhirnya menyebutkan bahwa semua itu tergantung dari Mabes Polri, dan Polda mengaku siap mengamankan konser itu jika disetujui oleh Mabes Polri. Sejumlah pihak menolak Lady Gaga karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai masalah ini? Ya, sebenarnya terus terang saja. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti mengenai bisnis hiburan itu ya. Ya, ya jadi saya itu sebenarnya, ya ini kalau orang-orang memang itu betul-betul kontroversial dan juga ini melanggar ini dan melanggar itu kan, memang itu bisa dikasih tahu sama polisi sebelum dia jualan itu bahwa ini kan nggak boleh atau dilarang atau dia mesti memperbaiki dia punya dia punya apalah, dia punya cak sistem pakai bajunya dan lain-lain yang atau nyanyinya atau lirik-liriknya itu kan itu kan tinggal diatur saja atau supaya tidak usah dibikin ribut. Tapi ini sekarang ini kan sudah ribut semua ini kan nanti jadi susah jadi pro dan kon itu. Apakah ini begitu perlunya sehingga akhirnya bisa menimbulkan konflik di, di kita sendiri ya. Saya pikir memang ini sudah nasi sudah jadi bubur, sudah jadi ribut semua. Jadi untuk apa di teruskan kalau memang ini menjadi ribut kan. Jangan terlalu jauh lagi ditarik. Memang kalau ini ditarik kepada soal moral, soal ini, soal itu tuh memang tidak betul juga semua ini. Itu. Kita banyak lebih penting lagi daripada Lady Gaga itu yang mesti dikerjakan pekerjaan rumah kita ini semuanya. Termasuk pemerintahnya daripada ngurusin Lady Gaga itu. Saya pun tidak tahu nyanyinya kayak apa, saya nggak tahu. Cuma baca di koran setelah ribut. Ya habis waktu kita berminggu, berhari-hari hanya ribut soal itu, sedangkan banyak lebih penting yang akhirnya kita nggak kerjakan. Kita serahkan aja lah sama polisi ini bagaimana. Tapi tidak usah juga ditekan-tekan sama FPI lah ditekan ini dan itu. Kan ada kita hukum. Kalau dia melanggar hukum, ya tindak. Kalau dia memang tidak melanggar hukum, ya udah, ya, ya mesti bantu. Itu saja menurut saya kan. Saya pikir ya, yang paling penting itu tentunya kita tidak bisa ditenak tekanan-tekanan ormas. Itu gunanya pemerintah untuk melihat yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Tapi Pak, Indonesia dianggap sebagai pasar yang besar untuk musik dunia. Nah, apakah kedepannya bisa terjadi hal yang serupa pada artis-artis mancanegara lain? Sebenarnya ini tentu kita harus mendukung. Tapi kan harus ada rules of the game juga yang dibentuk, yang ditentukan. Karena kalau kita biarkan juga kepada Eh, yang namanya pengusaha-pengusaha yang mau tahu untung saja tanpa melihat sensitiviti negara kita juga susah kita. situlah peranan pemerintah, aparat keamanan itu penting. Jangan jadi sebelum orang mulai itu, itu betul-betul dikasih izin bisa atau tidak bisa. Jangan digampangkan semua setelah itu di tengah jalan sudah jual karsis baru ribut karena tekanan-tekanan daripada organisasi-organisasi apa saja. Di sini kan sudah kelewatan semua. Itu yang sebenarnya tidak boleh menurut saya. Tapi ini sudah terjadi ya. Jadi saya sih sebenarnya nggak terlalu mau campur aduk dan juga tidak mau terlalu lihat terlalu jauh mengenai persoalan Lady Gaga ini yang membuat akhirnya kita ribut sendiri ya toh sedangkan dia sih cari untung di sini datang untuk cari untung untuk jualan dia punya album lah atau apalah itu dan juga orang Indonesia yang pelaksana itu juga mau cari untung. Saya pikir yang baik-baik semua yang gede-gede di luar negeri itu selalu bisa di sini daripada orang Indonesia itu pergi, pergi nontonnya itu di Singapura. Kan lebih baik di sini ya toh bikin untung orang Indonesia juga. Tapi kalau sudah campur aduk yang mana boleh yang mana tidak tidak boleh itu sudah pemerintah kasih referensi aja nanti itu mesti diikuti oleh semua pemain-pemain yang hiburan itu. Tapi jangan dibiarkan sudah itu di tengah jalan baru terjadi macam-macam soal yang merugikan kita semua menurut saya. IMAX kita rusak di luar negeri ini soal Liga Gaga ini seolah-olah kita ini negara apa ini? Negara Pancasila, negara yang terbuka dan lain-lain. soal-soal ini kok dihubung-hubungkan dengan agama, dengan moral, dengan segala macam. Kalau moral itu kan penafsirannya macam-macam. Korupsi itu lebih berbahaya bahaya dari Lady Gaga menurut saya. Jadi tapi gimana kalau ini sudah ribut semua dan nanti setelah ini dibikin ribut begini dikasih izin besok orang ribut lempar batu yang nggak dapat karsis dan segala macam siapa yang harus jaga? Kan akhirnya aparat keamanan juga harus jaga. Nanti kita salahkan lagi dia kan. Sekarang ya salahkan juga dia. Tapi all this ini yang nggak perlu-perlu terjadinya yang terjadi yang menghabiskan energi dan waktu kita sehingga kita nggak tahu lagi yang mana yang prioritas yang mana yang tidak prioritas menurut saya. Demikian Sofian Wanandi, saya Fahmi Andria. man